Permata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radu. Jawablah, Ken rumah. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang. Baginda Tuhanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umar, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo seri ke-635 ini dengan para pemain Nanang sebagai Diposari, Billy Burhan sebagai Pananggar, M. Abud sebagai Ken Arok, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Herman sebagai Keboijo, Rusli sebagai Paraci Gading, Hari Akik sebagai Tunggul Amatung, Aris sebagai Empu Gandring, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. kepada Senopati Diposari dan Senopati Panenggar untuk menuju ke Padang Karautan melihat apa yang dilakukan oleh bekas anak asuhnya Ken Arok. Ada yang menyenangi adu jago, ada yang mempunyai kesenangan bermain perempuan, lumrah. Tetapi kesenangan Bapak Brahmana loh gawe, benar-benar kesenangan yang langka. Berjalan dan terus berjalan. Entah sudah seberapa jauh Bapak loh gawe itu berjalan. Barangkali jika Bapak loh gawe berjalan ke arah timur terus, <laughs> sudah sampai di tempat sarang matahari. <laughs> Aku tiba-tiba ingat pada sebuah dongeng. <laughs> dongeng apa Kakang Diposari? Ada orang yang punya kesenangan berjalan dan berjalan. Setiap saat, ia terus berjalan hingga suatu hari ia jatuh sakit. Artinya, ia harus beristirahat. Ia harus berbaring, namun kakinya terus bergerak. Kenapa dengan kakinya? Kakinya terus berjalan. <laughs> Barangkali demikian juga dengan Brahmana Logawe itu. Kakinya tidak mau berhenti. Meski tubuhnya telah letih diajak pergi. <laughs> Namun ada satu keuntungan yang tidak didapat oleh orang lain. Dengan apa yang dilakukannya itu. Bapak Logawe bisa melihat lebih banyak. Ah. Dan menghayati lebih banyak. Wawasannya menjadi semakin luas. Iya. Apa yang diketahuinya juga semakin luas. Hari telah larut malam, Manengken. Tapi ah. juga akan pulang. Ah, silakan kakak, silakan. Haji Gading? Uh, hamba tuanku, hamba tidak akan lupa. Apa yang kau katakan? Kau tidak akan lupa itu para Haji Gading. Hmm? Uh, tuanku telah mengetahuinya. Di tempat ini aku dulu hampir membunuhmu. Kau dengan gerombolan perampokmu menyandera gadis keponakanmu sendiri. Satu persatu gerombolan perampok itu aku bantai. Hanya kau dan murid keponakanmu yang bernama Hesti Rajasa itu yang aku maafkan itu pun karena suara memintakan ampun untukmu. Kau tahu bagaimana dengan bangkai-bangkai para perampok yang lain itu para jigading? Uh, hamba tidak tahu tuanku. Kalau kau siangi lebatnya ilalang itu, barangkali kau akan menemukan tulang belulangnya. Itu pun kalau masih ada. Sebab serigala mungkin berebut dulu dengan pelapukan dan pembusukan yang terjadi pada bangkai-bangkai mereka. Nah, itu suara yang paling akrab yang aku senangi. Aku akan menjawab salam hangat itu. Ah! bahkan copot jantung para cigading melihat ulah ken arok yang tiba-tiba mengaum mengerikan laksana seekor singa yang kehilangan anaknya. Auman yang menggetarkan itu mengejutkan segerombolan serigala yang mengendap-endap mendekati tempat itu. Gerombolan anjing liar itu berlarian salang tunjang berebut hidup. Aku yang lahir dari saripati pati bumimu. Aku telah kembali, aku telah pulang, aku telah pulang. dan karautan. Sambutlah kehadiranku kembali di pangkuanmu dengan degup jantungmu yang gegap gempita. Ini aku, ini aku, Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Aku telah menjadi raja di Singasari. Akulah pemegang kuasa tertinggi. Semua menyembahku. Semua menyembahku. Wah, apa yang kurang aku banggakan. Ayo, terimalah aku. Terimalah aku. Ini aku. Aku Ken Arok. Aku raja yang besar. Aku singa liar dari padang karautan. Wah! Pertigaan Madura mempersembahkan serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu. Jawablah Kenuma, benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang. Baginda Tuhanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umar, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu Adi Alun. Karena membahayakan jiwa orang banyak, rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi. Langit diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Ajang Canda Birawa Dalam seri ke-637 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai kamar suara, Ivan Ros sebagai Pinaka swastirato Rusli sebagai para Cikading, Nevin sebagai Kiai Jayeng, Endang Agustin sebagai Nyai Jayeng, Wit Hendra sebagai Panembahan Wipayana dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kiai Jayeng bingung melihat istrinya menangis karena keinginannya mustahil dapat dituruti. Ketika sedang merayu untuk diam, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk. Aku membutuhkan pertolonganmu, sana. Bukalah pintunya. Oh, baik, baik. Ah, nampaknya sana bukan penduduk sini. Ya, benar, benar. Namaku Paraji Gading. Kiai Paraji Gading. Hmm. Uh, namaku Jayeng Wongso Jenar. Itu istriku sana membutuhkan pertolongan apa? Uh, ini aku mempunyai sekeping uang emas. Aku serahkan kepadamu kisah Jayang. Aku membutuhkan makanan. Makanan? Benar. Makanan apakah yang dimaksud Kisanak? Makanan sebagaimana umumnya. Bagaimana? Apakah Kisanak bisa membantu? Uang ini banyak sekali Kisanak. Oh, lalu Makanan apa yang bisa aku berikan dengan uang yang sebanyak ini? Uh, kalau Kisanak memberikan makanan, ya tidak usah mewah. Selama 40 hari, dengan uang emas sejumlah itu, apakah masih kurang? Kalau masih kurang ya, terimalah ini. Wah, Ambil. satu keping ini sudah cukup Kisana. Jangan ditambah lagi. <laughs> Ya, terimalah. Aku berikan uang itu pada Kisana. Uh, jadi jelasnya kami harus menyediakan makanan untuk Kisana selama 40 hari. Uh, di manakah Kisana tinggal? Uh, setiap pagi aku akan datang kemari untuk mengambil makanan itu. Uh, Kisana tidak keberatan. Aku ingin mengetahui di mana Kisana tinggal. Di Padang Karautan. Oh, Kisana dari dari dari Padang Karautan? Iya, benar Nyai. Kiai dan Nyai Ceng itu terkejut. Suami istri itu saling pandang ada bayangan kecemasan yang membias di wajah Kiai Jaeng. Namun Nyai Jaeng justru kelihatan berbinar-binar. <laughs> Baru saja kami memperbincangkan soal Padang Karautan. Uh, eh, sekarang muncul sana yang mengaku tinggal di Padang Karautan. Uh, eh, bolehkah aku aku melihat singa itu? Nyai, jangan ngomong sembarangan kamu. Aku tidak ngomong sembarangan, Kakang. Aku sedang hidang. Keinginan melihat singa itu bukan keinginanku. Akan tetapi keinginan anakku yang sedang aku kandung ini, uh, bagaimana ke sana? Bolehkah aku melihat singa yang sering terdengar mengaum itu? Ah, singa itu tidak ada, Nyai. Hah? Tidak ada? Singa itu memang tidak ada. Lalu, suara yang terdengar mengaum itu suara apa? Suara harimau? Kalau singa itu benar-benar ada, atau harimau itu benar-benar ada, maka jika Nyai berani mendekat, Nyai tentu akan dimakannya. Nah, kamu dengar itu. Jangan sembrono, Nyai. Kalau kamu nekat, kamu akan dimakan. Ngerti? Wah, kalau melihat dari jauh saja bagaimana? Dari jauh juga aku sudah cukup puas. <laughs> aku sudah mengatakannya, Nyai. Singa yang Nyai sebut-sebut itu memang tidak ada. Nyai tidak akan menemukan apapun di sana, kecuali padang ilalang yang dihuni banyak ular. Kalau begitu, suara apakah itu kisanak? Dan sebenarnya apakah yang Kisanak lakukan di padang karahutan itu? Ah, aku minta maaf Kisanak Jayang. Aku tidak bisa menceritakan apa yang sedang aku lakukan di padang karahutan itu. Maka aku kembalikan kepada Kisanak. Kisanak bersedia atau tidak? Ya, jika Kisanak tidak bersedia, maka biarlah aku akan mencari orang lain. Oh, jangan. Jangan orang lain Kisanak. Permintaan Kisanak akan aku penuhi. Istriku akan menyiapkan apa yang kita nak butuhkan. Hmm, terima kasih. matinya. Sedangkan para gading yang tidak mempunyai kegiatan, tidak melakukan apapun kecuali duduk-duduk dan tiduran di sebuah barak darurat yang dibangunnya. Ada kalanya Parajik gading datang ke rumah Kiai Jayeng dan istrinya untuk sekedar berbincang-bincang. Namun dengan rapat pula, Kiai Jayeng dan istrinya menyimpan rahasia kehadiran para gading di setiap siang itu untuk mengambil makanan Bahkan kepada tetangganya sekalipun, Keja yang mengatakan para Gading masih saudaranya. Sementara itu, di waktu itu pula, di tepi laut yang tidak seberapa jauh dari ujung Galuh, habisnya, habisnya Entah sampai kapan. Seperti itulah aku sekarang. Aku bukan tebing karang yang kukuh. Dihantam terus-terusan seperti itu. Aku tentu runtuh. Apalagi aku hanya manusia. Kesalahan apa yang aku lakukan? Hingga aku harus menanggung keadaan yang seperti itu. Pinaka. Pinaka swasti ratu. Di mana kau sekarang? bertepi di depan nampak Pulau Madura, sedangkan di arah barat terlihat lekukan semenanjung yang kelak di kemudian hari akan terkenal dengan nama Gresik. Dalam kesendiriannya, kama suara larut teringat para Pinaka Swasti Ratu, kakaknya yang pernah menjadi istrinya, bahkan telah memberikan seorang keturunan kepadanya. seperti ini. Bunuh aku, Kameswara. Bebaskan aku dari kutukan keparat ini. Aku tidak akan menjadi pembantai atas anakku sendiri. Syaratnya, bunuhlah aku, Kameswara. Jika aku masih hidup, aku akan menjadi sumber bahaya anakku, anak kita. Tidak, Pinaka. Aku tidak akan membunuhmu. Kau harus membebaskan diri dari kutukan itu. Kau bisa, Pinaka. Aku telah berusaha, Suara. Aku sudah berusaha sekuat tenagaku. Tapi aku tidak berhasil. Kau belum melakukannya dengan bersungguh-sungguh, Pinaka. Jika kau melakukan, kau pasti mampu. Apa lagi yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Lihatlah pasanganku, lihat. lihat. Raja berwujud mata ini masih tetap ada di sini. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Bunuh aku, kamar suara. Tidak, Pinaka. Aku tidak akan melakukannya. Kalau suara yang terkenal pada semua itu tidak kuasa menahan air matanya yang bergulir melewati pipi, membuat hatinya mempuncah penuh gelagat. Sekali waktu, ombak laut Jawa bergulung cukup besar. Lidah airnya menjilat kakinya bahkan tubuhnya, namun dibiarkannya hal itu terjadi. hantu dari masa silam. Kau biang dari kemelut yang sedang aku hadapi ini. Durga para bandari. Tidak akan aku biarkan kau menjamah anakku. Tidak akan aku biarkan kau memperalat pinaka dengan kutukanmu yang bersarang di telapak tangannya itu. Tidak akan aku biarkan. Kama suara membiarkan angan-angannya menerawang dia teringat pada saat-saat terakhir berada di padepokan dandang Kandaga pada wejangan yang pernah diterimanya dari penembahan Pipayana. Dan berat beban yang selama ini aku pikul. Berkali-kali aku mengalami peristiwa-peristiwa yang serasa akan merontokkan jantung. Atau mungkin karena aku memang orang yang bodoh, tidak lagi mampu berpikir terengginas. Oleh karena itu, Sang Panembahan, aku memohon petunjuk kepada Sang Panembahan. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong anakku, para meswara, Aku akan memberi petunjuk anak emas. Akan tetapi itu bukan berarti aku menganggap anak emas telah kehilangan daya kecerdasan atau daya pikir. Aku akan memberi petunjuk karena dalam hal ini aku lebih tahu daripada anak emas kami suara. Terima kasih Panembahan. Baiklah. Sekarang marilah kita hitung berbagai hal kita timbang berbagai kemungkinan. Yang pertama, anak emas. sumber bahaya dari putramu adalah titisan Nyai Warakenya yang sekarang menjadi umat Durga para bandari itu. Yang jelas, dari ketiga orang yang ditakdirkan memiliki raja berwujud tatapan mata di telapak tangan kirinya, masih seorang yang belum menampakkan diri Salah seorang dari Trinetra yang memiliki raja setan di telapak tangan kirinya. Dalam hal ini, kita semuanya bukan hanya anak mas kami Suara, tetapi juga anak mas Badrawati dan Lari Angin. Harus melebarkan telinga, menajamkan pandangan mata untuk mengetahui di mana orang ketiga itu berada. Jika bertemu dengan orang yang ketiga itu, Angger harus berhati-hati atau jangan melakukan apa-apa. Aku bisa mengatakan menghadapi orang yang memiliki ajian condro birowo seperti itu ibarat angger adalah seekor kijang menghadapi seekor harimau. Angger bisa mengerti bukan? Aku mengerti panembahan. Ingat-ingatlah itu anak mas kami suara. Dan karenanya, gunakanlah perhitungan. Kuasailah diri. Jangan sampai angger kehilangan kendali karena tidak bisa menguasai kemarahan hati. Aku mengerti penembahan. Nah, itu tadi adalah persoalan pihak lawan. Sekarang mari kita semuanya berbicara pihak kawan. Menurut pepesten yang telah menjadi suratan takdir itu, ada lima orang yang memiliki Raja Kalacakra yang harus melindungi Anggera para maswara dari mara bahaya. Sudah ada tiga orang yang aku ketahui anak mas Mereka adalah Badrawati, Angger Lare Angon, Nyai Nawang Gumilang yang kemunculannya bagaikan melaksanakan tugas seorang ibu yang melimpahi kasih sayang kepada akhir para semata. Anak Mas Kameswara masih bisa menyebut wayang lainnya. Namanya pacar keling panembahan. Sayang ia telah tewas dibunuh oleh Durga para Bandari. Yang tewas janganlah disesali. Biarlah anak emas pacar keling mendapatkan ketentramannya di alam kelanggengan. Nah, yang ingin aku tanyakan, yang terakhir atau yang kelima, bagaimana? Yang kelima belum menampakkan diri, Panembahan. Nah, inilah yang pertama-tama harus anak emas lakukan. Bukan aku menunggu, akan tetapi dalam waktu secepatnya Anak Mas harus segera meninggalkan padepokan ini untuk mencari pemilik Raja Kalacakra yang kelima. Di samping anak Mas Pertiga harus mengamat-amati keadaan. Barangkali mengetahui kemunculan Tri Netra ketiga yang menguasai Aji Condo seperti ini. Karena suara anakku. Dengarlah. Aku tidak akan membiarkan titisan durga itu memburumu. Menyentuh sekalipun tidak akan aku biarkan. Kama suara membiarkan pikirannya menerawang, menjelajahi semua apa yang telah menjadi bagian masa silamnya mengenang saat-saat masih berada di bumi Pesanggerahan, menjalin kasih dengan rahastri Kandi, menjalin cinta dengan Kandedes, dan terperosok dalam hubungan lingkaran setan dengan kakak kandungnya sendiri. Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. kehadiranku. Tentu memikirkan sesuatu yang sangat menyita pikiran. Benar, kakak? Ah, kenapa kau kemari? Kakang Paksi telah mengizinkan aku untuk menemuimu. Apa? Kakang Paksi Jalak Kuning melihat kakang melamun di pendopo. Kemudian menceritakan padaku. Kakang Panji Garis berpendapat, Kakang Kamaswara tentu sangat kalut menghadapi persoalan yang sedang kakang hadapi. Kakang Panji Garit memintaku untuk menemani Kakang Kamaswara. Aku sedang teringat kepada anakku, Rastri. Oh, bayimu tentu lucu sekali, kakak. Iya, lucu dan menggemaskan. Sebagian jiwaku telah menyatu dengan anak itu. Rasanya kangen sekali, Rahastri. Baru saja aku seperti mendengar suara tangisnya. Kakak juga merindukan ibunya? Aku mencintai Pinaka. Itulah kenyataan yang tidak bisa aku ingkari, Rahastri. Tetapi kenyataan lain yang sangat menyiksaku adalah Ternyata Pinaka adalah kakakku sendiri. Yang aku ingin tahu pada saat ini, bagaimana kakak menempatkan diri? Yang berlalu biarlah lewat. Yang telah terlanjur karena ketidaktahuan, biarlah terlanjur. Sekarang aku menempatkan diri pada yang seharusnya. Pinaka adalah kakakku. Sikapku kepadanya saat ini adalah sikap seorang adik kepada kakak. Akan tetapi di sisi yang lain, Aku harus menempatkan diri kepada Parameswara sebagai seorang ayah. Apalagi Parameswara dibayang-bayangi oleh sebuah bahaya yang tidak seharusnya menjadi beban bayi sekecil itu. Kakang, maukah kakang mendengar pendapatku? Iya. Aku bisa mengerti keadaan kakang kamu suara. Beban demi beban kakang hadapi. Sebaiknya kakang segera beristri. Beristri? <laughs> Bahkan untuk memikirkan beristri aku tidak sempat. Laster Kandi, tahukah kau betapa aku mengalami keadaan yang getir seperti ini? dan berilmu tinggi itu ternyata ringkih hatinya. suara larut dan hanyut dalam kesedihannya. Dalam sendiri, suara membiarkan kemanapun arah dan yang dirasakan oleh perasaannya. Air mata pemuda itu bergulir membasahi pipinya. Meski tidak terdengar isak tangis, namun matanya memerah dan basah. Pemuda yang sedang dililit berbagai masalah itu juga terkenang pada masa silamnya itu, ia menangis dilahirkan sebagai suara. Mengapa aku tidak menjadi orang lain saja yang tidak perlu menyangka beban yang berat? Mengapa? Aku harus lahir sebagai Surya Medari yang terbuang bagai sampah dan tidak diakui. Mengapa aku harus lahir dari benih yang ditaburkan Tumenggung Murti Wandawa? Apa salahku hingga harus menyangka beban yang berat dan berkepanjangan seperti ini? Aku terbuang hingga aku tidak mengenali saudara kandungku sendiri. Aku dibuang sehingga tak aku sadari. Aku telah melakukan perbuatan yang tidak boleh. Tenaga swasti Ratu. Kakakku sendiri aku kawin. Hanya suara lahir darinya. Dosa apa yang harus disangka anakku itu? Hingga titisan dari masa silam memburunya. Seperti memburu binatang untuk dibantai. Mengapa begini? Mengapa hidup yang aku jalani harus seperti ini? Dalam sendiri, kamu suara kian terpekur, angan angan semakin melayang-layang. Lalu sosok mengerikan itu seperti muncul di depannya. sehingga kau harus memburunya. Di telapak tangan anakmu terdapat raja kalat Itulah sebabnya ia harus dibunuh. Kau pikir aku akan membiarkan apa yang kau lakukan terhadap anakku? Aku tidak peduli anak siapapun dia. Kesalahannya adalah karena memiliki raja kalat Biar dewa sekalipun yang menurunkan bayi itu, ia harus aku bunuh. Gila. Kau pikir kau akan mampu melakukan itu, Mas? <laughs> Lihat saja. Apakah anakmu itu bisa lolos dari tatapan mataku? Dia akan lebur menjadi serpihan debu. <laughs> bukan batu karang yang dengan mudah ambrol digempur oleh ombak atau badai. Namun kau karang terjal, padas yang keras, yang tidak akan roboh diterjang prahara sekalipun. Wahai ombak, ayo, ini aku karena suara. Terjanglah aku, terjang bagaikan banjir bandang. Ayo, ayo, mana lagi yang lebih besar? Ada lagi yang lebih ganas? Ayo! Agus! Agus! Datanglah! Tempurlah aku! Ada lagi yang lebih besar? ada lagi yang lebih besar? Tuhan tak dengan raga Bajra, hancur kau! Ya! Hancur! Yeah! sedang tertekan itu menghajar ombak yang datang bergulung dengan kekuatan ajiannya yang dahsyat, raga bajra. Maka ombak itu pun muncrat, permukaan air laut pecah, untuk kemudian segera tertutup lagi. Dan bagaikan marah oleh tantangan Kamaswara, ombak itu mengejarnya. Kamaswara mengamuk semakin menjadi, ombak yang datang bergulung-gulung seolah musuh yang tidak terhitung jumlahnya. ada kegelisahan Kamaswara, seperti seiring sejalan dengan kegelisahan Ken Arok yang masuk rata di padang Karautan, meski dengan alasan yang berbeda. Pada hari yang kesekian, Brahmanaloh Gawe telah berada di tepian padang Ilalang yang dihuni banyak ular itu. tanpa kegiatan apapun di padang ini. Apakah benar Ken Arok itu berada di sini? Pandangan ke semua arah hanya menawarkan hitam malam. Tidak ada perapian. Teja terang yang bersinar yang menandai orang yang sedang mesubrata juga tidak nampak. Ah, di mana Ken Arok itu berada? menempuh perjalanan dari Singasari hingga Padang Brahmana Loh Gawi hampir saja merasa kecewa ketika tidak melihat apapun di padang itu. Namun tiba-tiba... Oh, itu dia. Oh, betapa dahsyatnya suara auman. Benar-benar menikahkan. Ternyata benar Ken Arok berada di padang ilalang ini, ia pasti sedang melakukan mesubrata. Tetapi aneh, mengapa aku tidak melihat tanda-tanda keajaiban di padang karautan ini? Tidak seperti yang pernah aku saksikan beberapa tahun yang lalu. Ada apa? Apakah dengan demikian keinginan pemuda itu tidak mendapat perkenan dari para dewa? Ah, baiklah. Nampaknya aku akan tinggal di tepian padang karautan ini untuk beberapa saat lamanya. Aku akan menempatkan diri menjadi saksi atas apa yang akan terjadi di padang ilalang ini. Malam kian larut dipenuhi oleh cahaya bintang yang gemerlapan menerangi segala sudut jagat raya. Brahmana loh gawe segera mencari tempat untuk berbaring. Didapatkannya sebuah batu besar. Brahmana loh gawe kemudian duduk di atasnya. Namun Brahmana loh gawe terkejut. Ketajaman simpul-simpul syarafnya seperti menangkap sesuatu. Apakah aku tidak sendirian di tempat ini? Ada orang lain yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Kan Aku mendengar desah napas. Benar ada orang. Di mana dia? Brahmanaloh gawe meneparkan pandangan matanya. Beberapa saat dia mencari. Namun ternyata yang dicari itu justru melangkah mendekatinya. Apa yang kau kerjakan di sini, Brahmana Logawe? Oh, siapakah kau di sana? Di sana sudah mengenal namaku. Hmm? Namamu sudah terkenal di mana-mana Brahmana Logawe. Bahkan dedaunan dan pepohonan semua mengenalmu. Namaku Wong Panambas. Wong Panambas? Ya, kau sudah pernah mendengar nama itu? Oh, belum. Aku belum pernah mendengarnya. Wajar. Karena namaku memang bukan nama yang terkenal. Dan sudah lama tenggelam di tempat ini. Apa artinya itu kisah anak uang panambas? Kenarok telah membunuhku di tempat ini. Di batu yang sedang kau duduki itu. kami mencoba memperhatikan wujud Wong Panambas itu dengan seksama. Usia orang itu lebih dari setengah abad. Namun apa yang diucapkannya benar-benar membuat hatinya berdebar. Brahmana loh gawe turun dari batu dan berdiri. Maaf di sana Wong Panambas. Mungkin aku terlampau bodoh sehingga tidak segera mengerti apa yang Kisanak maksudkan. Katakan kepadaku, apa sebenarnya arti dari apa yang Kisanak ucapkan? Ken Arok telah membunuh Kisanak, padahal Kisanak sekarang berada di depanku. Ceritanya panjang, Brahmana Lokawe. Bersediakah kau mendengarkan cerita yang akan aku paparkan ini? Oh, dengan senang hati, Kisanak. Aku akan mendengarkannya. Suara auman singa liar padang karautan dari kejauhan itu sempat menarik perhatian Brahmana Gawe. Namun kemunculan Wong Panampas dengan ceritanya jauh lebih menarik perhatian Brahmana Gawe. Maka demikianlah, Brahmana Gawe mengikuti Wong Panampas yang mengajaknya menjelajah ke masa silam. pedukuhan kita telah dicemari oleh aib. Sepanjang ingatanku, baru kali ini hal semacam ini terjadi di duku kita ini. Ah, tapi bagaimana caranya mendapatkan keterangan? Siapa yang melakukannya? Tanyai, ia harus ditanyai. Ia harus mengatakan siapa lelaki yang telah menjamahnya. Eh, Ken Indo, katakan, siapa laki-laki yang telah menjamahmu hingga kau hamil seperti itu, ha? Katakan, kami nanti yang akan memaksanya untuk mengawinimu. Meski ia telah beristri empat sekalipun. Katakan, Kendok. ah Iya, jawablah, Kendok. Jangan hanya diam saja. Ayo jawab. Apa yang dikatakannya itu? Mana aku tahu. sangat tertarik dengan cerita itu. Sebuah kejadian yang dirasakannya sebagai kejadian yang langka. Sebuah kisah yang sangat memelas yang menimpa diri seorang gadis. Gadis yang cacat, tidak mampu berbicara atau bisu. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.